السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك بها رضا ولحقه أداء أما بعد Sebelum saya menyampaikan pengajian pada kesempatan kali ini Kula badhe matur sebab menika urusanipun kalih pendengar Al-Hidayah FM ing pundi kemawon khususipun ingkang biasa mirengaken pengaosan wonten setu pagi menika halaqah fikih ingkang sepindah kula sering pikantuk SMS tentang pertanyaan-pertanyaan baik seputar apa yang saya sampaikan yang kadang pertanyaan punika timbul ketika mendengarkan pengajian kula ataupun pertanyaan sing sanes kula sering tidak menjawab pertanyaan itu mengapa alasan kami sederhana untuk menjawab tidak cukup dengan SMS maka langkung sekecanipun kalau tidak bisa bertemu langsung tolong pertanyaan itu di SMS-kan kepada halakohnya tanya jawabnya Al Habib Umar Asegaf itu lebih enak karena nanti dibahas secara langsung singkang pun kalau ingin aneh wonten renjang pendengar Al Hidayah sangking Solo Tigo sempat dolan ingin kaulo dan saya mendengar bahasa yang indah antara suami istri yang mungkin di tempat mereka berada pula sebagai seorang pejuang Islam mungkin ada ilallah mereka mengatakan untuk minta izin kepada kami bahwa dengan mendengarkan pengajian mereka minta diizinkan untuk apa yang didengarkan itu disampaikan kepada yang lain. Untuk itu dari majelis menika atau mungkin siapapun yang mendengar apa yang saya sampaikan umpami wonten kesaenanipun umpami wonten ilmu ingkang panjenengan dikantui kula ikhlas dunia akhirat bahkan mas merasa martunun sangat jika itu disampaikan kembali kepada yang lain. Karena yang sebenarnya harus seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya liyuballigha minkum asyahid al-ghaiba. Bahwasanya wong sing teko harusnya menyampaikan kepada sing boten teko. Begitu pula yang mendengar semestinya harus menyampaikan kepada yang belum mendengar. Boten usah ijin napa-napa, pun pokoke ilmu niku nggih pokoke ditularaken. Walaupun lebih etisnya memang yang namanya ngaji niku apa meneh zaman akhir ya. Memang kita butuh untuk mendatangi majelis-majelis, jangan cukup mendengarkan lewat radio. Walaupun radio ini termasuk wasail, wasilah, lantaran, tapi semestinya apa yang Anda dengarkan di radio ini semestinya hanyalah merupakan gambaran bahwa ilmu-ilmu yang semestinya harus kita perdengarkan itu banyak sekali. Di antara yang disampaikan oleh guru-guru kita Al-Habib Alwi, dan bagaimana dan yang lain yang lainnya Al Habib Fahmi, Al Habib Umar, Pak Kiai Pak Kiai yang hadir di Al Hidayah FM itu adalah sebagai gambaran. Mbok nggih panjenengan tambah semangat untuk mencari mendatangi majelis ilmu karena memang al ilmu yuzar wala yazur al ilmu yukta wala ya'ti ilmu itu didatangi tidaklah ilmu yang mendatangi. Supados yang Anda dapatkan itu langgung barokah, langgung manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafaan Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa yustahabbul insatu fi halil khutbati. Winginane sampun kita terangaken mengenai hayatul Jum'ah. Sekarang ini kita menerangkan kesunahan-kesunahan sing wonten di dalam pelaksanaan sholat Jum'ah ataupun nanti mengke kula badhe maosaken saking kitab sanes mengenai kesunahan-kesunahan di dalam Jumat mengenai apapun mengke kata sangat. Inggih punika sing nomor setunggal disunnahke nengklengake, mirengake sing saestu nalika khutbah disampaikan. Nggih. Ada pertanyaan apakah haram ketika khutbah itu disampaikan kita berbicara? Kalau di dalam ijtihadnya Imam Ash-Syafi'i di dalam Qaul Qadim sebelum beliau berhijrah beliau mengatakan ah annahu yahrumu haram hukumnya itu di dalam Qaul Qadim begitu pula Imam Maliki Imam Abu Hanifah Imam Ahmad Ibn Hambali fi arjahir riwayataini bahwasanya mereka mengatakan haram pada waktu khutbah kok ngantek ngomong dewi. Karena itu semua telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu kata-kata wa idza quri'al qur'an dimaknani cara nopo coro lafat. ketika Al-Qur'an itu dibacakan maka fastami'u perintah dari Allah yang namanya perintah ini ku dilalah lil wujub pada asalnya menunjukkan bahwa itu wajib maka dengarkanlah wa situlan lan tengklengono Tengkleng ngono iku kon mangan tengkleng, tengkleng iki tengkleng sirahmu itu yang ndiluk rungokno sing tenanan. Engko bariku ngantuk ya ora, rungokno sing tenanan. Ngeten iki didhawuhaken qala aktarul mufassirin nazalat fil khutbah. Ayat ini dipun tafsirke daleng dening para-para ahli tafsir mengatakan ini ayat turun ketika membahas mengenai khutbah Jum'ah. Kenapa khutbah Jum'ah kok dikatakan di sini sebagai Al-Qur'an? Tadi kan gitu, ketika Al-Quran dibaca, kok tidak ketika khutbah dibacakan atau disampaikan? Karena liha alal Quran. Karena dalam khutbah itu istimal apa nanggung di dalamnya itu terdapat Al-Qur'anul Karim. Jadi dari riwayat meniko kita mendapat pelajaran bahwa yang dimaksud wa idza al Qur'an adalah dan ketika khutbah disampaikan fastami'u lahu wa ansitu. Biasanya pun niki disampaikan saat derenge khutbah dimulai. وَإِذَا quran الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Saat terus ini. Ya Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menika riwayat saking Kanjeng Nabi yang menegaskan tentang nopo? Riwayat Imam Al-Bukhari wonten nomor hadis 892. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 851 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Niki biasa disampaikan sak derenge khotbah. Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati anshid wal imam yakhthubu faqad laghawt wa man lagha fala jum'ata lah ansitu. Nah, sak terus biasanya pun niku. Nabi nek teng masjid sekat biasanya pun wonten dipun sanjangi riyen dengan bahasa Indonesia. Di sini Rasulullah mengatakan kalau ketika imam sedang khutbah panjenengan ngomong datang konco sampean yang mungkin baru bicara. Jadi kita ngomong ngelek ke ngiling ke marang konco sing lagi ngomong dengan mengatakan ansit meneng hus meneng hei meneng nah ngoten nika ngelingke kon meneng niku niki sing ngelingke kon meneng meneng niki dihukumi faqad lagau niku jumatanmu plong dak ono apa-apa padha karo tuku bakso ning ora ana bunderane iki apa jadi apa nek njen kula ngarane glondong. Betul-betul glondongane. Padha karo padha karo tuku napa? Tuku sate ning karek kecape tok. Fakot lagu. Wonten sing ngomong malah kula seneng kecape kok. Ah memang model kuwe iku ya. Fakot lagu. Niku hasilnya Wa man lagha salahu lahu min jam min jum'atihi tilka syai'. Dan kalau siapapun dikatakan lago kata Sayyidina Ali ini tambahan bukan dari hadis itu. ini dari dari hadis yang lain dikatakan dari Sayyidina Ali dari riwayat Abi Dawud nomor pun 1051 mengatakan waman laga falaisa lahu fi jum'ati tilka syai' bahwa ketika wonge Jumatane kosong ngoblong-ngoblong maka Jumatane ora oleh apa-apa boten wonten ganjarane nah monggo diangen-angen mangkene nek wayah Jumatan kompon ngo ngomong tetapi di dalam kaul jadid setelah Imam Asy-Syafi'i berhijrah ke Mesir beliau mem merubah pendapat beliau bahwasanya annal kalam laisa biharam. Ngomong di tengah khutbah itu mboten dosa. Tapi bukan berarti diperbolehkan. Ngomong ketika itu mboten dosa. Lah sedangkan mendengarkan dengan seksama niku hukume sunnah itu pun berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Eh, dipun riwayatakan saking Imam Al-Baihaqi bi isnadin sahih. Nyuwun pangapunten, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajulun wa huwa yakhthubu yaumal jum'ah faqala mata sa'ah di sini dikatakan di waktu itu, di waktu Rasul masih hidup, Kanjeng Nabi niku dakhala alaihi rajulun wa huwa yahtub nembih mawon khutbah, ujuk-ujuk wonten tiang mlebet nalika Rasulullah nembih teng tengah-tengahe khutbah Jumat. Lah tiang niku wau langsung ngomong ngeten, "Ya Rasulullah, mata sa'ah Wahai Rasulullah, kapan dinten kiamat niku? Pada waktu mendengar pertanyaan itu Rasulullah menapa di sini dikatakan fa'au ma'annasu ilaihi bisukut. Semua orang seorang semua sahabat yang ada di masjid ketika itu mengisyarahkan kepada orang yang bertanya itu untuk menang. Ya, Nggih ngomong, hus ya tapi <clears throat> Mau ah, nopo pripun awek mentelek. Ah, nopo pripun. Falam yaf'al, tapi dia tidak tidak nglegewo. Oh, Akhirnya pun tangklet mele, wa adal kalam. Faqala Rasulullah SAW yang mau tangklet mele, mata sa'ah ya Rasulullah. Mboten gubris, kanca-kancane mentelang-menteleng ora paten. Mata sa'ah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menanggapinya dengan mengatakan wayhak ciloko gue tapi kata-kata ciloko ini bukan berarti kok nelek betul dan corong bahasa no wayhak niku gue gue kebangetan banget deso banget iki ya nek cara bahasane breaking betul ngoten ma'adat talaha kue kok takon tentang kiamat apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat itu Kowe rasa takok kapane, apa sing mbok persiapke? Qala hubbullah wa rasulih. Wahai Rasulullah, saya telah mempersiapkan sebuah napa persiapan inggih punika saya berusaha mencintai Allah dan Rasulnya. Ketika mendengar seperti itu, Rasulullah mengatakan, Innaka ma'aman ahbabta. Justru Rasulullah jawab, kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Nah, terus niki monggo jangan-jangan mencintai Rasulullah adalah sangune dina kiamat ya, di dalam riwayat Bukhari Muslim dikatakan majanna suba'duhum ala ba'd yaumal kiamah. Besok nalika dina kiamat tiang niku do saling ketemuan bareng-bareng bergerombol bergerombol khususnya di yaumul mahsyar Ye, ketika itu ada pembagian syafaat khusus. Syafaat itu ada empat macam. Ada yang diantaranya syafaat niki sing badai kula no, yaitu istirahah min hauli al mauqif. Diparingi iso tengok-tengok istirahat santai di dikala manusia nembih ruwet mikir mikirke nasibe. Niki syafaat niki hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebagai makaman mahmud. makaman mahmud niku sebuah pangkat syafaat yang hanya dimiliki Rasulullah khususnya untuk orang-orang di yaumul mahsyar sing nembeh poyang payingan niku Rasulullah tok sing saged nulungi. Sing nomor kalih syafaat niku wonten sing berupa mengenai bagaimana seseorang sing wis mlebu neraka iso dadi metu gara-gara isih duwe mutawahid fillah nang jero atine niku nyuwijike Gusti Allah niku mengke saged ditulungi wonten sing diantawisipun syafaat mengke sanes hotel kula bahas khusus syafaat niku wonten sing modele ngunggahke derajat yaitu orang-orang soleh sing nok swargane diparingi hak veto untuk bagaimana duwe kepinginan apa sing khusus di antara mereka ada yang pingin untuk ditemukan dengan anak-anak mereka maka digambarkan wama alat alatnahum mereka walaupun nyun pangapunten anake ora patek nindakake ngamale kaya bapake banget tapi besok bapak enek memang kelasnya wong soleh tangan niki sakit nyuwun supados anak ini niki sakit dikumpul gue. Karena nenek ketemu putra putrane solehin, nopo khusnudone ditambah. Cek koyo nopo tiang niki bapak wong soleh, insya Allah besok sakit kumpul. Kan ngerti? Dipun dawah teng Al-Qur'an, wama ma alatnahum tidak ada bahasa pengurangan dari amal yang telah mereka sampaikan. Mereka lakukan ketika hidup. Lan iki nalika Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan syafaatul udma, ada hal yang menarik. Ketika yaumul mahsyar itu tiang-tiang dosami muter sik. Diparingi ilham kalih Gusti Allah untuk mencari pertolongan yang pertama kepada Nabi Adam bareng-bareng tak rombongan Cara umpama jenengan rombongane sinten Ahbabul Mustofa ngawur kabeh. Tapi wakila dipun dawuhaken sing krungu hadis ini besok nasibe ora muter-muter. Tapi wonten teng pembahasanipun sayyid Muhammad Al-Maliki nerangaken wonten teng kitab napa niku wonten teng hmm, dawuh saking kitabipun sing namine kul hadhihi sabili jadi ada kitab namanya Kul Hazihi Sabili. Di situ dikatakan ketika dinten kiamat niku tiang niku diilhamno kali Gusti Allah ken muter-muter sik ken nemoni dedengkote para rasul. Tidak langsung nemui Rasulullah ning ditemok kok kali dedengkote rasul-rasul sana sik. Supaya nopo, Supaya tambah ngakoni kemuliaane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu iki tolak, temu iki tolak. Pertama kali menemui Nabiullah Adam. Lalu mereka mengatakan isfa ya Adam isfa lan lidzurriyyatika ya Adam tolonglah kami anak-anak cucumu wahai Adam Nabiullah Adam mengatakan lastulaha alaikum bi, bi, bi Ibrahim fa innahu khalilullah Aku randuwe syafaat modeliku. Aku randuwe aku. Walaupun Nabi Rasul memiliki syafaat tapi nek khusus syafaatul uzma Makaman mahmud ketika itu tidak ada yang memiliki kecuali sallallahu alaihi wasallam. Nah, kiri pun saya setujuan pangapunten. Lah terus pripun solusinya wahai Nabi Allah Adam? Solusinya temui Nabi Ibrahim. Dedengkote mulai Temui Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, isfa'lana, isfa'lana. Beliau mengatakan, lastulah aku randuwe. Alaikum bi Musa, fa'inahu kalimullah. Temui Nabi Musa. Dia kalimullah. Ketemu Nabi Musa. Alaikum bi Isa. Aku randuwe. Temui Nabi Isa. Ketika ketemu Nabi Isa. Alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu habibullah ta'ala. Temuilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah Habibullah, kekasih Allah yang dimuliakan dengan mendapatkan syafaatul udna. Niku sing digambar nanti yang solawat nih kok. Ya mukarram Ya mumajjad Ya muayyad Bisyafa'ah Jawabannya Rasulullah Ha ana ana laha yo yo aku duwe rene aku duwe ha ana ana laha rene rene rene wah akhirnya terus jawab khabiri khab ya wis ora ana terbangan zaman dia. mereka menemui Rasul SAW lalu dikasih syafaatul uzma di antarane bisa beristirahat di kala menuso nembeh poyang payingan mikir nasibe mereka leyah leyah leyah leyah mendapat syafaat dari Rasul Allah salam penjemputan manusia bertemu Rasul ini cepat dan tidaknya dikira-kira berapa banyak dia bersolawat kepada Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul mengatakan aqrabun nasi alayya manzilatan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling cepat ketemu aku, wis ngono mawon bahasane adalah orang yang paling banyak maca selawat nalika uripe. Wajahipun liya talak kal qamar al badriyah. Wong-wong sing kulino maca selawat besok wajahe kaya kaya al qamar al badriyah asror daripada solawat kepada khairil bariyah. Besok ketemu oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahiban nur yang memiliki nur sing dideleh teng wajahipun tiang-tiang sing ahli maca solawat. Wah, itu pertemuan yang sangat menyenangkan luar biasa. Mboten wonten nabi sing ngerti sing weruh tentang syafaat itu. Karena dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap nabi itu memiliki doa yang telah da'alahu fastujibalah yang telah di dungo-dungo mereka niku sudah digunakan ketika hidup. Nah, ini khobbatu aku nyimpen dungo iku syafaatan li ummati untuk memberikan syafaat kepada umatku. Jadi Kanjeng Nabi nalika hidup moh boten donga sing kangge kepentingan pribadi beliau sedaya disimpen kangge benjing teng dina kia. Nah, tapi sing pokok manajemen yang paling mudah, sing paling pokok cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dengan mencintai beliau almar'u ma'aman ahabba besok kumpul kalih sing dicintai ning sayang cinta niku wonten buktine mboten kok Kula cinta ya Rasulullah, kula cintalah, cintaku piye? Cinta kalih makhluk welah lah lah ora ketemu Justin Bieber wae ngantek diuber-uber. Ngantek wajahe ngantek nyon ngapunten nyumber. Eh, Ali ah, ya Allah badan ah, ora ketemu Justin Bieber. Ah, lah wong ora cinta kepada makhluk dasar sing dicintai yo ya, cuma wong makhluk wis makhluk li mboten iman ring pangeran lucune model ngene iku digawe motivasi lucu gitu. to Justin Bieber adalah motivator bagi kami beliau mengajarkan ala-ala di paiti ana wong ngomong ngono masya Allah cintailah Rasul karena mencintai Rasulullah niku Masya Allah dunia nggih no, sae, akhirat no, syafaat. Justin Bieber. <laughs> dunia wis kelangan kartis. Nggih napa mboten? Ngono anak-anak kita malah dikenal nggih. men, min dzalik. Niku lho sing dadekno zaman akhir kula niku nek sumerep ninyun pangapunten nggih pengamatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wong zaman akhir saat ini wis ya nyun ngapunten mawon deleh atine wes salah kok. Semestinya ati niku makanul ma'rifah. Panggonane ngelingi Allah, ngenal Allah, ngenal Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, iku wis ora ana bagian. Sing ono namung mencintai dunia, cinta dunia, ngenal dunia. Dan tanpa kita sadari kadang wong tua ikut berperan di dalamnya. Sampai-sampai Rasul mengatakan fa inna abawahu yuhawidani. Wong tua lorone lho sing bakal ndadekno anak niku dadi Yahudi Nasrani. Apakah mereka langsung berpindah agama? Bukan berpindahnya dulu, tetapi mencintai akhlak mereka orang-orang Nasrani. Lah wong nunggu makhluke pangeran sing ora iso ndabekno untung donya akhirat kok ngantek ninggal salat. Lho ndak katrok 29 ngoten niku. Nggih, mbok rada rada duwe angen-angen sithik lah ya Allah. Kadang kita kudu ndongakno wong-wong model. Muga-muga diparingi sadar Allahumma amin. Mune amin ya melu nonton. pengamatane guru kula Pak Kiai Atib Z. Beliau pernah memberikan bahasa pengamatan sinetron kabeh nok TV niku sing disenengi wong-wong sing sakniki dadi panutan, tontonan dadi tun tunan. Itu mengajarkan sebuah satu bahasa. Pokoke pokok wong tua salah. Halo. Kabeh sinetron niku ngajarno pokoke pokok wong tuwa salah, ra ngandel buktekno. Ning aja nonton, nggih mbon carane piye ta. Wis engko tentekane pokoke walau bapak ibu itu gimana? Ini perasaan ini sudah kata cinta ini wah gimana ini? Wah, bleketrek. Engko entek-entekane pokoke nyemesi wong tua, wong tuwa iku katrok, wong tua itu ngene, wong tua itu ngene, wong tua itu ngene. Lengen itu akhirnya ditonton, akhirnya memberikan tuntunan kepada orang sing nonton mau bahwa yang pokok yang perlu diperjuangkan adalah cinta. <laughs> Cinta gundulmu ngono kok cinta. Iku syahwat ora cinta. Jadi jenenge cinta niku mestine menginginkan pasangan siapapun itu untuk menjadi bahagia. Lah nek sangka ngarep wis diajak wani karo wong tua, iku berarti ngejak pasangannya ning neraka. Iku ora cinta jenenge. Mudeng napa mboten? Kalau saya dapat bahasa sederhana dari pribadi saya sendiri, kita jangan menonton lalu mengambil itu tuntunan. Kenapa? Karena sejatine uripe artis adalah hidupnya pada kesehariannya bukan pada ketika dia main sinetron. Mudeng apa betul? Ketika dia yang mengagungkan cinta, perasaan begini nyatane piye nalika uripe. Lah nek sampean belajarnya itu ketika dia jadi sinetron, wah yo metune yo kalimat al blegudak bleguduk apik tok. Ning nyatane uripe. Lah uang sing moh ngelingi Allah Akhirnya uripe yo ya sempit, payah, mumet. Karena mereka yo ya iku mau ngedoh karo aturane bengi. Eh? Nah, kita dapat pelajaran. Ojo tertipu pada penampilan ketika dia men menjadi sebuah peranan A dan B, tapi hasilnya piye nyatane? Loh, paham betul? Akhirnya ono sing ngene, digosip digosipno ngene, ono sing Hmm, apa nentang karo wong tuane ngantek perang karo wong tuane bendino nok TV. Astagfirullahal azim. Katanya muni mem, napa cinta bendino kampleng-kamplengan karo bojone. Lho. Iku cinta model piye iku? Nah, nih, sudah sah ruwet-ruwet. nonton iki ora akeh-akeh lah. Daripada nonton TV luwe apik ngaji. Wah, iku selawatane Habib Syekh iki. Dari apa? Eh, napa? Timbang nonton TV napa? Luwe becik ngaji. Ahbabul Mustofa. Wadah kanggo ngaji. Ya, kumpul para habaib. lan para kiai lho ngono naknen oleh roti ya yeah. <laughs> sing kiai ne mulai disangoni ya <laughs> Oke, kadang-kadang mlebu TV ya disoting Ya, alhamdulillah. Ya Allah, bon salajengipun niki kesunahan-kesunahan sanes sing mungkin badhe kula aturaken. Yang selanjutnya adalah at-tabkir ilaiha. sunah nomele esu esu anda tengi solat Jumat kecuali imam. Nek imam intinipun boten disunahno esuan. esuan Sing selajengipun adalah ketika hari Jum'ah kita disunahkan melih qiraatu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Maca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat dan malam-malam Jumat. Nggih. Yeah kata-kata membaca niku ya wis nek saged sekali tapi nek iso diakeh-akeh-akeh wa aqallul iktsar luweh sithik-sithike ngakeh-ngakehno iku pira to maksude minimum diwaca ping telu nggih warada annahu yudhi'u lahu ma bainal jum'ataini dalam sebuah keterangan wong sing maca nalika Jumat utawa malam Jumat kok suratul kahfi tadi surat al-kahfi juz 15 niku tiyang kala wau bakal dadi padang antara dua Jumatan Padang niku wis mantep mawon, padang urusane, padang peraupane, padang atine, padang keluargane, padang utange. Padang utange iku maksudnya piye? dulalah sing ngutangi ki kelas kabeh nompun mboten usah disawuri ndek. Wa fi lailati yudhi'u lahu minan nur ma baina wa ma bainal baitil atiq. Kalau malam harinya dibaca, maka orang tersebut seolah-olah menyinari orang tersebut di antaranya sampai Baitul Atiq, sampai wonten ting mriku teng langit sapitu mriku. Enggak, Nah terus pun al-iktar minas sholah ala nabi sallallahu alaihi membaca solawat sing wakeh nalika dinten Jum'ah nopo malam Jum'ah. Nek niki hadisnya cerita winginane ane bentak wawasake Rasul mengatakan wa inna min fadli ayyamikum yaumul Jum'ah. dino sing paling utama niku dino jumah dino sing paling mulia dino Jum'ah antawisipun Sebab fihi khuliqa Adam, di dalamnya Nabi Adam dipun lahirake wa Di hari itu Nabi Adam dipun wafatkan oleh Allah. Wa fiha wan Sebab di hari Jumat itu pula besok dina kiamat bakal tumurun. Faakhiru alaiya minas salah. Kata Rasulullah, moco solawat kepada diriku yang banyak. Karena apa? Karena fa inna salatakum ma'rudah alayya. Solawatmu disambek marang ingsun. Lalu dikatakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, lan jenengan pun sedo pripun?" Rasul mengatakan, "Walaupun aku sudah meninggal, maka Rasul mengatakan, "Fa nabiyullahi hayyun yurzaq wa fi qaulin Inna Allaha qad harrama ala tilkal ardi an ta'kula luhumal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi niki untuk ndilak dagingipun para nabi. Artinya utuh, aja meneh ruhaniae. Di dalam hadis yang lain oleh Imam At-Tabrani Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha wakkala malakan Sesungguhnya Allah mewakilkan satu produk malaikat khusus, malaikat khusus. A'tahu asma al khalaik. Allah kasih nama semua makhluk nok alam dunia niki kepada malaikat khusus niki. Untuk apa? Yagumu baina qabri. Yang malaikat khusus ini besok kata Rasulullah ketika aku meninggal besok lungguh tengok-tengok ngadek nok sandinge kuburanku lalu malaikat itu mengatakan setiap ada wong sing solawat marang ingsun maka malaikat itu melaporkan ya Muhammad qad shalla alaika fulan ibnu fulan wahai Muhammad hari ini ada so, ada seseorang namanya ini anaknya ini membaca solawat kepadamu terus sampai dino kiamat Nah niku khususnya no Jumat Kanjeng Nabi ngaken solawatan zeng zeng kata. Bahkan dikatakan wa aqallul iktar minha menurut Habib Zaid bin Sumit salasumi ahmarah minim-minime nek iso sithik-sithike no solawat iku pira to? 300. Lho, aku ah, solawat kok. Solawat ping 300 limang menit entek. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على Muhammad cepat niku so meneh nek wis kulino sallallahu alaihi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi cepat meneh ning yo aja ngawur selamat selamat selamat selamat lah iku malah dadi selamat iku ora sallallahu alaihi Muhammad wong sallallahu alaihi Muhammad dadi selamat iku terus maca apa wallahu alam bisawab Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat selamat mat mat mat mat mat ngono karek ngono tok. Iku nek cara nek tasbihan ana sing korupsi, nek tasbih ana sing gantole gegegeg. Nah, nek Pak Yai kula luwih enak dibunderno ngono malah. Semenit wis 100. Maca selawat. Nah, makane nek malam Jumat do ngawontenaken mau maulid يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق lah nderek niku kanjeng Nabi oleh laporan bet bet laporan terus set set kok ora bingung ngono jawabane ya Allah bingung ku nek akalmu Kang Bahkan dikatakan wal iktar minha afdal min takriri suratil kahfi. Ngakehno selawat luweh utama daripada bolak-balik maca surah kahfi. pun. Ninda ake sholat tahiyatul masjid sing khusus. Iki diterangaken wonten teng kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali Niki zaman kula mondok riyen sering disampaikan para para kiai kula riyen. Napa niku? Tahiyat masjid salate khusus. Salat tahiyatul masjid khusus dina Jum. Napa niku nindakane? Salat patang rakaat gunakno tasyahud awahid. Tahiyat siji tok, tang rakaat tahiyat sa. Eh, eh, tahiyat satu ngomong tuwe kangelan. Sa ngono lho, sakne rada padha metu keringete. Lah di dalam maca salat sok nalika salat petang rakaat niku maca surat Al-Ikhlas saben sak rakaat 50. Niku sekali-kali sak umur urip walaupun sekali ayo dilakoni. Walaupun sekali. Mangkat jam 10 napa jam 11 nika salat. Niku sing diwaca surat-suratane salat ngoten niku ya aja dilakoni sebab nalika salat khotbah Jumat napa khotbah dimulai, imam sudah mulai masuk ke tempat khotbah niku subhanallah sing kudu dilaksanakno umpama sampean durung salat niku salate kudu cepet itu pun hanya rong rekaat mawon sing dimaksud salat cepet niku sing diwaca namung sing wajib-wajib mawon aja sing sunah Fatihah tok paham Aja kok Fatihah terus maca Al-Baqarah ngono ora usah kemenyek kaya tahu apal kowe. Kemenyek kok nek salat nang ngarepe wong suwene masyaallah takonimu mau senapa Mas? Ulhu ping 50. Lah. Selajengipun al-iktar minad du'a wa taharri sa'atil ijabah. kesunahan nalika dina Jumat niku ngakeh-ngakehake donga khususe pada jam atau waktu-waktu sing mandi nek digedonga. Ayo sing durung nikah-nikah niku Jumatane sregep nggih. Mangke khusus nek nggon donga-donga sing diistijabahi wektu sing mustajab niku donga sing tenanan-tenanan. Nggih, ujuk-ujuk bar salat langsung ditakoni, durung kawin nang. Lho. Dereng Pak pripun? Kasihan deh lho. Lah terus waktu sing mustajab nalika Jumat niku napa? Pundi Pak wektune? Inggih punika min julusil imam lil khutbah ila salam minas shalah ala ashil agwal. Menurut napa kaul sing paling muktamad ngono mawon inggih punika mulai imam lungguh untuk khutbah sampai salame salat Niku diwaca, tapi ada yang khusus mengkhususkan adalah inda julusil khatib khutbah ini. khutbataini sing paling melih sing kira-kira niki dua pendapat yang berbeda itu juga bersamaan bersetuju adalah di antara khutbah loro. Jadi pendapat semua ulama setuju bahwa di antara khutbah loro niku donga sing paling dimandekno. Biasanya pun kan Allahumma salli wa sallim Wazid wa an'im wa tafaddal wa barik. Sak terusipun niku. Lah niku pada waktu Bilal ngomong ngoten niku sampean donga sing maki. Lah diantawisipun donga nyuwun pangapunten. Walaisa min syartid du'a huna atalafud bi bal ihdaru fi qalbi kafin. Cukup nak jero atine mawon. Ya Allah turung nikah ya Allah. Dang dang dang. Mbamane iki Ya Allah, ya Allah. Nah, direntek mawon nang jero atine. Ya Allah. Nah, ngoten niku. Ku sing ibu-ibu guyang-guyang oh, guyang iki piye Dungono apa mawon? Insyaallah umpama lae ora ana nggone donya, zakhirah fil akhirah. Setiap jaluk donga, ya Allah, jaluk bojo disiapi siji, besok no akhirat. Sijine besok no akhirat. ya ora ngono insyaallah dicepetaken prosese iya ning ora sebab digropyok lho Eh dicepetke prosese digropyok wis iku dibok nikahi lah iku ya ora <laughs> Jadi ini mempercepat proses sosial bagi seluruh rakyat kendir Indonesia. Ya, jadi waktu-waktu niku ayo dungo sing kata Nek Yai gula Mbah Yai Johari dia, nek dungo khusus nalika khotbah loro niku robbana atina jauh sampai di, ditinggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, sing teko cocok Pak isakku iku tok. <laughs> Dungo napa mawon? Lalu wa qabla ayyuharrika rijlai wa yatakallam. Nggih. sak sampune salat Jumat, sak durunge obah sikile, sak durunge ngomong disunahno. Lah niki nek teng daerah kula sampun mlampah maca Fatihah, Kuluhu muawwidzaten ping 7 ping 7. Ning sak durunge obah lho. Dadi nalika isih madhep ngulon nika, syukur-syukur imame mimpin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin ning sadurunge ngomong sadurunge obah diupayakan itu Nah setelah maca niku ping 7 ping 7 niki ngeten niki dadi garapan wazifahipun para ulama niki nek teng Kudus khususipun ngeten niki nek teng masjid-masjid dipimpin kalih imam langsung <laughs> ah, nek Solo wedi oleh ganjaran ya Allah Astagfirullahal Setelah itu terus dungo Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi an ma'asiyatik wa bi fadlika amman siwak Dungo niku insyaallah niku ping papat macam ni biasanya nek teng Kudus nika sing diwaos kulhu falak tetek bengek wau ping 7 ping 7 ping 7 mantun niku maca diantawisipun Subhanallahil azim subhan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi Subhanallahil azim subhanallah eh subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi Iku diantawisipun terus maca niku ilahi las قل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر يغفر ذنب عظيم niku masjid sampean watakno ngeten iki aja wedi dosa jangan maca Quran kok wedi niki masyaallah ramekno masjid nyiarke masjid ilahi ab tukal asyik أتاك مكرا bid ذنوبي وقد دعاك فإن تغفر eh napa wa in taghfir fa anta lidaka ahlun fa in tatrud faman arju berapa siwaka ya Allah Gusti kula sanes ahli suwarga nanging kula boten kiat wonten neraka Gusti dosa kula kados pasir sekara kados pundi Gusti angen kula beta Gusti umur kula suda saben dina nanging dosa kula tambah saben dina sak terusin Niku mbah-mbah sampai untune ilang. Ilahi ilah. Asik. Masjid ono-ono ibu gegap gembita syiar. Aja wedi. Nah, ana wong ngomong, ini tidak ada tuntunannya. Ya. Aduh. Setungak wae. Sadar-sadar. Di dalam brosur yang kami temukan itu tidak ada keterangan bongsong yang tinggi. Menurut pengajian dalam radio juga ndak ada loh. Kumangsane besok ring swarga nggo radio kok. Sidik-sidik radio, sidik-sidik brosur wis dongakno mawon muga-muga mlebu surga nggawa radio. Radione digawa tenan mumet kok ora ana siaran ya ing ndi. <laughs> Ora usah tak watuk tak watuk ngono iki tenanan kok. Jam pinten, Kang? Jam? Nah, kurang lima menit tadi wong dek bau jam tujuh kurang lima 15. Tut. Lah sak sampunipun maca-maca niku arep metu ring masjid disunahno melih ayyazid ba'dal khuruj minal masjid. Setelah keluar dari masjid maca ngeten. Allahumma inni ajibtu da'watak wa hadartu jumu'atak wa sallaitu faridatak وانتشرت كما أمرتني فارزقني من واسع فضلك وأنت خير الرازقين بمعنى mawon Ya Allah Gusti kula sampun nyambet napa nyembadani pengundang-undang panjenengan sampun menghadiri Jumatan panjenengan sampun salat napa sing panjenengan fardhoake ya Allah Gusti kula sakniki badhe sumebar wonten donya wonten bumi niki kados ingkang panjenengan perintahkan ngoten fa idza qudiyatis shalah nek salat rampung ayo budal wabtagu min fadlillah cari Farzukni min wasi fadlik wa anta khairur razikin ya Allah. Mugi panjenengan rezeki kula saking kajembaranipun fadl panjenengan setuhune panjenengan niku lah zat sing paling sae ing dalem paring rizki. Sae-saene zat sing paring rizki ya Allah. Metu metu ke masjid ngeten. Seolah-olah amal yang kita lakukan tadi jadikan tawasul kepada Allah. Ya Allah, kula wau sampun Jumatan ya Allah. Sekalipun ngantuan ya Allah. Umpamane. Ya Allah, kula mau sampun Jumatan ngeten-ngeten. Ya Allah, kula sakniki badhe ke perintah panjenengan, kula badhe ikhtiar rizki ya Allah. tolong panjenengan paringaken sabab rizki sing kathah berkah manfaat ya Allah. Loh, terus tumancep karo Gusti Allah. Terus infika qalbuh ilallah, ati neling marang Gusti Allah. Mantun niku mangke diterusaken kanthi kesaenan laku cekne supaya oleh rahmat irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama supaya oleh gampang roh oleh rahmat nek cara ku supaya nang cepet wah iya. piye carane ikhlas mawon lah <laughs> bonyok kene model ngene. Ngeten. Gawe bab niku perintahe Gusti Allah nek bar salat Jumatan budal madosi riz rezeki niku nek tiang iman tenan tawakal tenan niku nasibe kaya manuk tagdu himasod manuk niku ora diakal ora tahu sekolah yakin sumpah iku ora ana jenenge manuk sekolah anu sarjana anu ora ana tapi nasibe wong sing tawakal malang Allah kaya manuk. Lho, lucu to. Sing sekolah kaya <laughs> manuk. Manuk piye nasibe? Taghdu khimason, metu saka sangkarnya pelae lempit ora ana isine. Tapi pulang wis ginu-ginu tanpa sekolah. Oh, alhamdulillah. Dene ana manuk kok mulai kok napa ora ana isine iku jatah mati memang. Wis ruwet-ruwet. Jenenge manuk delalah kok. Laku-laku. Ora ana kok mumet manuk mumet ora ana, ngombe puyer ora ana kok. Santai muter ikhtiar ya Allah, ya Allah ya Nur, muter yakin karo Gusti Allah. Mudeng napa mudeng? Lho ngono. Ku manuk menungso malah muter sik. Durung muter wis bingung ku menungso. Nggih napa mudeng? Aduh iki kok piye, Iki. <laughs> Ini engko sing tak tagih wonge kereng lho, durung durung ketemu wis ngereng-ngereng nate. Ini iki nek manuk penak, meza ndak. Ya, iya. Ketemu walang, pangan walang. Ketemu rumput, pangan rumput. Ngono menungso ora. Ikhtiare kalah sing pokokmu metisik. Mulih-mulih duit wis ora oleh, bathuke tambah nonong. Alah. Nah mantun niku sabab-sabab sing nurun ke rezeki, ayo digunakno kabeh. Ikhtiare tenan sabab sing nekake rezeki tukul ke kabeh. Nek urusan bab engko oleh piro niku saestu karena dikatakan di dalam tafsir Sawi dikatakan yang namanya rezeki datangnya tanpa sabab. Tapi khusus untuk orang yang dikersakno Allah saya tembe akhire ada sebuah manajemen khusus. nopo nek nindakake maksiat rizki sing jatah diparingke ditahan kali Gusti Allah. Di antara maksiat sing paling cepet nahan rizki ngapusi. Goroh bahasa Arabe korupsi. Hati-hati nek sampean wis kecemplung bab niku hati-hati. Sebab ngapusi niku sebenarnya menodai diri kita sendiri. Akhirnya jauh dari tu, nopo rezeki. Makanya wis ora usah pengen nyolong. Urusan pengen nyolong niku diubahno atimu. Dino iki kowe untung sesuk belas gak oleh apa-apa. Mudeng napa bener? Lho ngono. Mbonah sekap semanten ziaratul kubur di antaranipun niki benjing kula terasakan tentang kesunahan-kesunahan yang bisa dilaksanakan ketika hari Jum Jumat. Wallahu a'lam. بالصواب مولاي صل وسلم دائما على على حبيبك خير الخلق كلهم محمد والسيد القومين والشقالين والفريقين من قرب ومن وجمينا بيونا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه على نعم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ضال يا واسع الكرم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته